kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya sehingga kita bisa bermajelis di tempat ini waktu yang ada ini marilah kita manfaatkan untuk membahas sebuah permasalahan yang <clears throat> saat ini ya, permasalahan ini sangat dipen, sangat dibutuhkan oleh kita semuanya. Ya ini pembahasan tentang mengenal fawaid faedah-faedah dari manhaj tahdir memberikan peringatan kepada umat dari kebidahan atau pembawa pengusung kebidahan ya, penyimpangan dan yang semisalnya Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Sebelum saya masuk pada pembahasan wajib bagi seorang muslim untuk meyakini bahwasanya semua syariat Islam itu memiliki fawaid, memiliki faedah, memiliki masalih. Maslahat-maslahat yang sangat banyak. Ngerti atau tidak kita mesti setiap syariat itu ada faedah yang sangat besar baik terkait dengan akidah, terkait dengan ibadah, terkait dengan akhlak, muamalah. Semua syariat Islam pasti ya memiliki fawaid, ya, faedah-faedah. Sebagian hikmah, sebagian faedah itu kita ketahui. Namun banyak di antara faedah itu yang mungkin luput dan kita tidak mengenalnya. Namun wajib bagi setiap muslim sekali lagi meyakini bahwasanya seluruh syariat Allah mesti mengandung apa? faedah. Naam. Sehingga jangan mengikuti provokasi orang-orang yang menyudutkan Islam. Jangan mengikuti slogan-slogan manusia yang ingin ya menyudutkan syariat ini atau sebagian dari syariat ini. Ya. Ada orang-orang yang mungkin menyudutkan syariat apa namanya poligami misalnya. Taib. Ada yang menyudutkan syariat kisos. Ada yang menyudutkan syariat ini dan itu. Ya. Jangan terpengaruh dengan slogan-slogan provokasi-provokasi orang-orang yang menyudutkan sebagian atau seluruh dari syariat apa? Islam. Oh syariat Islam itu sudah tidak sesuai dengan zaman syariat Islam. Nah, misalnya ada orang-orang yang mengucapkan seperti itu, ya. dengan terang-terangan atau dengan tidak terang-terangan. Wajib bagi kita untuk meyakini seluruh syariat Islam itu mesti mengandung fawaid, mengandung masalih, ya, maslahat-maslahat. Termasuk juga ma'asyurul muslimin rahiman rahimakumullah apa yang akan sedang kita bahas ini pembahasan tentang masalah at tahdir Sebelumnya kita akan membahas apa itu tahdir. Ya. at tahdir pengertiannya adalah bertaqarrub ilallah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memberikan peringatan. Ya. Kepada manusia secara umum atau kepada individu ya. memperingatkan mereka dari kebatilan ya. kebidaahan dan seterusnya diperingatkan dari kebatilan atau dari para pengusungnya orang-orang yang membawa kebatilan itu atau sarana-sarananya ya sarana-sarana yang memperluas kebatilan tersebut atau para pendukungnya ya Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah inilah mafhum pengertian dari apa? syariat at-tahdzir ya jadi indah sesungguhnya syariat ini at-tahdzir sesuatu yang sangat indah memberikan peringatan kepada umat, memberikan peringatan kepada individu tentang kebatilan-kebatilan atau orang-orang yang membawa kebatilan, para pengusungnya atau sarana-sarananya. Ya, sarana-sarana ya seperti misalnya eh, situs-situs uh, internet ya, misalnya yang membawa pemikiran-pemikiran tersebut ya, atau para pendukungnya. Kita memberikan peringatan ini kepada apa? umat eh, atau individu dari bahaya yang kita peringatkan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan syariat ini ya, banyak di antara manusia yang ingin memojokkan. Ya. Dan memojokkan para ulama yang sedang menegakkan syariat ini. Ya. Seperti misalnya ketika kita melihat para masyayikh kita memberikan peringatan-peringatan tentang kesesatan-kesesatan suatu kaum, kesesatan-kesesatan suatu buku, kitab misalnya. Ya. Para ulama kita ya. Kemudian dicibir, dihinakan, ya. Dikatakan sebagai orang yang banyak melakukan ghibah, namimah dan yang semisalnya. Yang seperti ini ma'asyiral muslimin ya. Perlu kita dudukkan dan kita ingin melihat beberapa fawaid, beberapa faedah dari tahzir para ulama agar kita semakin yakin bahwasanya seluruh syariat Islam itu mesti mengandung banyak apa? fawaid, maslahat. Ya. Taib. Langsung saja ma'asyiral muslimin kita masuk kepada pembahasan. At-tahzir. Peringatan yang disampaikan oleh para ulama ya itu memiliki faedah yang sangat banyak yang faedah-faedah itu kembali kepada empat perkara yang pertama ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah faedah itu kembali kepada syariat Islam ya, faedah yang kembalinya kepada syariat Islam kemudian yang kedua faedah yang kembalinya kepada orang yang ditahdir jadi orang yang ditahdir juga merasakan faedah yang ketiga faedah yang kembalinya kepada orang yang mentahdir dan yang keempat faedah yang kembalinya kepada masyarakat umum yakni manusia secara umum. Ya. Jadi ternyata tahdir peringatan-peringatan itu ya, kembalinya kepada atau faedah-faedahnya kembali kepada banyak kembali kepada syariat, kembali kepada orang yang ditahdir, kembali kepada orang yang mentahdir, kembali kepada manusia secara apa? umum. ya, Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. <clears throat> Sekarang kita masuk kepada faedah yang pertama yaitu faedah tahzir yang kembalinya kepada syariat dengan adanya prinsip tahzir para ulama ini syariat Islam terjaga kemurniannya ini faedah yang sangat besar dengan adanya peringatan para ulama dari penyimpangan-penyimpangan dengan adanya peringatan para ulama dari ahlul bidah, kebidahan-kebidahan dan ahlul bidah yang menyebarkan kebidahan, maka terjagalah syariat Islam ini. Ya. Terjagalah syariat Islam. Dari masuknya perkara-perkara yang merusak Alkitab dan Sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Islam mesti dijaga oleh Allah. Dan Allah telah berjanji akan hal tersebut. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang akan menjaganya. Allah menjaga Al-Quranul Karim lafat-lafatnya Allah jaga sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga menjaga makna-makna Al-Quran dengan dijaganya Al-Quran atau dengan dijaganya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya yang menjelaskan tentang makna apa? Al-Quran dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sejak zaman dulu sampai sekarang ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat Islam akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran tidak mungkin akan dirubah lafat-lafatnya tidak mungkin pula dirubah makna-maknanya setiap ada orang yang menyimpang mesti ada ulama yang memberikan peringatan dari penyimpangan tersebut hadis-hadis bisa dipisahkan antara yang sahih yang baif dan dipisahkan hadis-hadis yang maudhu yang palsu iya di antara sebab terjaganya syariat ini adalah dengan adanya prinsip apa Tahdir Ya. Dahulu pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat mengambil ilmu langsung dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga tidak perlu adanya sanad. Ya, tidak perlu adanya sanad. Langsung ketemu dengan siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ketika para sahabat mengambil ilmu dari sahabat yang lain juga tidak perlu sanad yakni langsung mendapat dari sahabat yang lain yang sahabat itu semuanya adil, yang semuanya amanah dan tidak mungkin berdusta atas nama siapa? Rasul. Tidak mungkin. Karena selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan setiap ada penyimpangan, setiap ada kesalahan mesti ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu turun kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam betul-betul tidak ada penyimpangan hadis maudhu, tidak ada. Ya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya, para sahabat masih banyak. Ya, masih banyak para sahabat. Namun meskipun para sahabat masih banyak, para sahabat juga sudah mengajarkan manusia, para tabiin untuk berhati-hati di dalam menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sembarangan. Ya. Walaupun orang-orangnya amanah, walaupun orang-orangnya ya baik. Belum ada penyimpangan ketika itu. Setiap ada penyimpangan langsung bisa ditumpas. Ya di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaanhu anhu muncul Musailama al-Kadzab. Ya orang-orang yang tidak mau membayar zakat langsung ditumpas oleh Abu Bakar As-Siddiq, diselesaikan urusannya. Demikian juga pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu anhu tidaklah ada kemungkaran sedikit pun atau sebab-sebab yang mungkin memunculkan kebidahan kecuali mesti apa? diselesaikan. Namun meskipun demikian, ya, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum mengajarkan kepada para tabi'in untuk berhati-hati di dalam menyampaikan apa? hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti, sebagai contoh, suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya sedang berada di sebuah majelis datang Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Ya, siapa tidak kenal Abu Musa al-Ash'ari, sahabat besar dari kalangan Ansor. Abu Musa al-Ash'ari datang kepada Umar bin Khattab. Meminta izin. Izin sekali tidak diizinkan, tidak ada jawaban dari Umar. Izin yang kedua juga tidak ada apa? Jawaban sampai tiga kali meminta izin tidak ada jawaban dari siapa? Umar bin Khattab. Maka Abu Musa pun pergi meninggalkan ya, majelisnya Umar bin Khattab karena tidak mendapatkan jawaban dari siapa? Umar bin Khattab. Kemudian Umar tahu Abu Musa pergi, dipanggillah oleh Umar bin Khattab, "Ya Abu Musa, kemari. Kenapa engkau pergi?" Kemudian Abu Musa menyampaikan alasan, "Wahai Umar, saya sudah minta izin tiga kali dan saya tidak mendapatkan jawaban dari engkau, maka saya pulang. Karena saya mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya al istidzan salah, minta izin itu berapa kali? Tiga kali. Ya kalau sudah tidak ada izinnya sudah. Ya. Taib. Jadi menyampaikan hadis kepada Umar bin Khattab hadis tersebut di hadapan banyak orang. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ya Umar bin Khattab mengatakan kepada Abu Musa, wahai Abu Musa ya sungguh engkau harus mendatangkan saksi bahwasanya engkau memang benar-benar mendengar dari siapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, siapakah orang yang bersamamu yang mendengar apa sabdanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Subhanallah nah. begitu beratnya Abu Musa al asyari ketika itu maka Abu Musa pun pergi meninggalkan Umar bin Khattab datang ke tengah-tengah orang Ansor dalam keadaan wajah yang tampak sekali bersedih. Sehingga orang-orang Ansor bertanya, "Wahai Abu Musa, ada apa engkau ini? Kenapa engkau?" Ya. Kemudian Abu Musa menceritakan, "Tadi saya menyampaikan hadis kepada Umar bin Khattab, tetapi beliau minta apa namanya? Ya, saksi, bukti." Ya. Ya. Taib. Jadi seakan-akan Umar bin Khattab tidak apa? Percaya kan bukan ya? Seakan-akan tidak percaya, minta didatangkan bukti ya baik maka orang-orang Ansor mengatakan kepada Abu Musa, wahai Abu Musa, ini hadis ma'ruf di tengah-tengah kita. Ya, para sahabat Ansor tahu hadis tersebut memang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah kepada Umar bin Khattab yang menyertai Abu Musa al Asy'ari sebagai saksi tentang benarnya berita itu dari siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Kemudian Umar bin Khattab menjelaskan kepada Abu Musa al-Ash'ari, "Wahai Abu Musa, bukannya aku tidak percaya kepada kamu, bukannya saya meragukan kejujuranmu, tetapi hadis Rasul itu berat." Ya. Kita ingin mengajari manusia agar berhati-hati dalam apa? Ya, menukilkan berita dari siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar bin Khattab sudah sejak awal percaya dengan ucapan siapa? Abu Musa al Ashari, tapi ingin mengajari kepada seluruh hadirin ya, bahwasanya berbicara atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan perkara yang ringan. Ya. wabilah itu Sudah diajarkan itu sejak zaman para sahabat masih ada. Bisa dipahami ikhwan ya? ya. Terus Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meninggal pada tahun 23 Hijriah. Meninggal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Datanglah pemerintahan Utsman bin Affan menjadi khalifah Amirul Mukminin. Ya. Menjelang berakhirnya masa kekhilafahan Utsman bin Affan bermunculah banyak bermunculan apa? kebidahan-kebidahan dan semakin besar semakin besar sampai tahun 35 terbunuhlah sahabat Utsman bin Affan ya oleh ahlul fitan ya Abdullah bin Sabak dan para pengikutnya wafatlah Utsman bin Affan dan di saat itu betul-betul kondisi luar biasa ya muncul sekian banyak hizb-hizb syayatin ya firqah-firqah yang sesat Khawarij, Qadariyah, kemudian apa namanya Rafidhah dan sekian banyak apa namanya pemikiran-pemikiran yang sesat sejak zaman itu. Dan banyak mulai orang-orang yang berdusta atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Banyak orang-orang yang berdusta atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejak tahun itu, secara pasti seluruh para sahabat dan seluruh para ulama, para tabi'in mengharuskan setiap orang yang menukilkan berita menyebutkan dari siapa kamu. Ya. Sebagaimana diri-diri mereka juga mengharuskan diri mereka ketika menyebutkan berita menyebutkan apa? sumbernya. Dirinya mengharuskan, orang lain juga diharuskan. Ya. Para ulama menyebutkan marhalah ini sebagai marhalatul ilzam wal iltizam mengharuskan orang lain untuk menyebutkan apa? Sanat sumber sebagaimana mengharuskan diri sendiri untuk menyebutkan apa? Sanat. Sebagaimana diucapkan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam Sahih Muslim Ibnu Sirin mengatakan kanu la yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah yas'alu anil isnad fayanzuru ila ahli sunnati fayukhadu hadithuhum wa yanzuru ila ahli bid'ah fayutraku hadithuhum atau hadithuhum kata Muhammad bin Sirin rahimahullah salah seorang tabi'in dahulu manusia tidak menanyakan tentang sanad di zaman siapa? Eh, Rasul Para sahabat tidak bertanya sanad. Ya. Falamma waqa'atil fitnah, namun ketika terjadi fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah maqtal Utsman bin Affan. Wafatnya Utsman bin Affan, terbunuhnya Utsman bin Affan. Mereka bertanya tentang sanad. Mereka mengatakan samulana rijalakum. Sebutkan rawi-rawinya. Dari mana kamu mengatakan ini? Dari mana sumbernya? Siapa yang menukilkan berita ini? Samulana rijalakum. Sebutkan mana rawi-rawinya. Fayang kemudian dilihat. Kalau sudah disebutkan rawi-rawinya dilihat. Jika rawi-rawi itu adalah ahlus sunnah. fayuhadu hadithuhum. Maka diambil hadisnya. Namun jika dilihat ternyata ahlul bidah. Rafidah, khawarij dan seterusnya. Ditinggal hadisnya. Wabillahi taufik. Maka dengan itulah kemudian apa namanya? terpisahlah ya antara yang sahih dengan yang apa? dhaif. Yang maudhu, yang palsu ya dengan yang betul-betul sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama ya menjelaskan kepada umat tentang kondisi orang per orang fulan kadzab fulan kadzab pendusta ya fulan muttaham bil kadzib ya, fulan tertuduh berdusta demikian diterangkan kepada umat ya. bahkan tertulis sampai saat ini nama-nama para pendusta semua tertulis kalau ada orang yang berdusta sekali saja atas nama Rasul semua hadis-hadisnya ditolak ya wabila itu demikianlah ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah seandainya para ulama diam sudahlah biarkan tidak usah di jelaskan kondisi orang ini. Jangan bicara tentang orang itu, ribah namanya. Ya, ya. Jangan membicarakan kejelekan fulan, fulan, fulan. Jangan kamu katakan dia pendusta. Toib. Kalau seandainya para ulama tidak memberikan penjelasan, tidak memberikan tahdir, peringatan kepada umat tentang kondisi fulan, fulan, fulan sebagai kadzabun, sebagai para pendusta. Lalu kira-kira ya, dari mana akan bisa dipisahkan bainal haqqi wal batil? Antara yang hak dan apa? Batil. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Ini salah satu faedah dari tahdzir ya. Naam menjaga apa namanya? syariat. Ya. Apakah sudah selesai urusannya? Sampai di zaman para ulama itu atau terus sampai hari kiamat? Ila yaumil kiamat sampai hari kiamat. Wallahi saat ini masih banyak orang-orang yang menyebarkan hadis-hadis palsu. Ya, masih banyak orang-orang yang dengan seenaknya berbicara atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita peringatkan hati-hati dari fulan yang selalu menyebutkan hadis-hadis yang palsu, menyebarkan pemikiran-pemikiran yang batil. Apakah yang seperti ini dikatakan ghibah? Tidak. Ya. Tidak. Masih banyak dai-dai yang sembarang di dalam menyampaikan muhadharahnya menyebutkan hadis palsu. Ya, seperti para kuburiyun mereka menyebutkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membenarkan perbuatan mereka. Ya. Bertawakal kepada orang-orang sudah mati. Bertawakal kepada orang-orang yang berada di dalam kubur. Menyebutkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan katanya, "Idza kumul umur" fa'alaikum bi ahlil kubur. Jika kalian terkena kesempitan dalam hidup, urusan kalian sempit, fa'alaikum bi ahlil kubur, cepat-cepatlah segera menuju kepada ahli kubur. Ini tidak ada sanatnya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Ar-Rad 'alal Bakri atau terkenal dengan kitab Al-Istighatsah beliau mengatakan tentang hadis ini la asla lahu tidak ada sanatnya sama sekali. Kadiban wa zuran ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita diam, ya. Tidak memberikan peringatan, dari mana umat akan tahu? Ya. Kita biarkan manusia terjatuh pada syirik, ya. Hanya karena takut membicarakan orang ini? Ya. Kan tidak ikhwan. Ya. Ini bukan ghibah yang dilakukan oleh para ulama menjelaskan fulan kata fulan berdusta dan seterusnya ya ini bukan ghibah ya bahkan ini jihad fi sabilillah ya ini faedah yang kembalinya kepada apa syariat sekarang kita masuk ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah kepada faedah-faedah tahdzir yang kembalinya kepada orang yang ditahdir. ternyata orang yang ditahdir, ya yang dibicarakan di hadapan manusia hati-hati dengan fulan orang yang ditahdir ini ternyata juga banyak mendapatkan faedah walhamdulillah rabbil alamin faedah yang pertama ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah orang yang ditahdir dia bisa jadi sadar dari apa kebatilannya karena ditahdir sehingga dia terkejut oh saya salah ya. sadar tentang kesalahannya sadar tentang kebatilannya sadar tentang kebitahannya. sadar tentang apa yang selama ini dia lakukan ya. yang mungkin dia tidak akan sadar kalau tidak ada apa tahdir menjadilah dia bertobat sebagaimana ini dirasakan oleh Sobir bin Isel ya seorang yang hidup di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Sabir bin Isl ya antum bisa lihat kisahnya ya dalam majalah syariah di beberapa tempat disebutkan edisi yang terbaru ini tentang kisah Sabir bin Isl ya orang ini adalah orang yang suka membawa fitnah suka membawakan ayat-ayat yang mutasyabihat ayat-ayat yang samar ditarik-tarik sesuai dengan hawa nafsunya Taib. Ayat-ayat yang samar ditanyakan, ya. Ditarik-tarik kepada hawa nafsunya. Dan ini berita sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, singkat kisah Sobir ini ya dipanggil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan dipukul oleh Umar bin Khattab. Ya, kepalanya dipukul berkali-kali oleh Umar bin Khattab sampai keluar darahnya. Dicambuk orang ini. Kemudian setelah itu tidak cukup hanya dicambuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala sebagai khalifah ketika itu, ya. Membuang orang ini sobir ke Basrah, dibuang di Basrah. Di wilayah Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Ditulislah surat kepada gubernur ketika itu Abu Musa al-Asy'ari. Ditulis surat, "Wahai Abu Musa, ya. Jangan jangan sampai ada manusia bermajlis dengan orang ini. Ya. Diperingatkan Abu Musa al-Asy'ari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendapatkan tugas agar menjauhkan manusia dari siapa? Dari Sabir bin Aisyah. Betul-betul dibuang ke Basrah dan subhanallah akhir dari kisah Sobih ini dia bertobat ya dari kesesatannya dari kebitahannya ya dan kemudian Abu Musa al Ashari memberikan rekomendasi menulis surat kepada Umar bin Khattab bahwasanya orang ini sudah sembuh. Walhamdulillah rabbil alamin. Faedah atau tidak ini? Faedah. Ya. Yang dirasakan oleh Sobir bin Aisyil Taib. Faedah yang kedua. Dari faedah yang kembalinya kepada orang yang ditahdir, bismillah. dengan ditahdirnya orang ini ya, bisa jadi menjadi sebab dia tidak terjatuh kembali di masa yang akan datang dari kebidahan-kebidahan berikutnya. Karena dia telah mengambil pelajaran dari apa yang dia rasakan sebelumnya. Dan seorang mukmin tidak akan terjatuh kepada lubang yang sama untuk kedua kalinya. Ya. Yeah. Dan faedah ini rupanya juga dirasakan oleh Sobir bin Aisel. Dirasakan oleh Sobir bin Aisel. Setelah Sobir bin Aisel ini sembuh dari subhatnya. Sembuh dari kebidahannya. Dan sembuhnya itu masih di masa Umar bin Khattab ternyata memberikan faedah bagi sobir untuk menghadapi fitnah-fitnah berikutnya setelah wafatnya Umar bin Khattab. Fitnah sesudah wafatnya Umar bin Khattab lebih berat ya atau tidak ikhwan? Dengan wafatnya Umar bin Khattab fitnah, gelombang fitnah demikian banyak. Ya. Al-Khawarij bagaimana? Peperangan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya, melawan orang-orang Khawarij. Haruriyah sebutan bagi orang-orang apa? Khawarij. Dan ternyata Sobir bin Isl ini ya mengucapkan suatu kalimat ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Battah di dalam kitabnya Al-Ibanah. Ibnu Battah mengatakan ya menukilkan ucapan siapa Sobir di mana Sobir mengatakan memperingatkan kepada manusia jauhilah haruriyah jauhilah orang-orang apa khawarij sesungguhnya aku telah mengambil manfaat ya saya telah selamat dari apa Haruriyah ini karena saya mengambil manfaat dari nasihatnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan orang-orang Khawarij itu terjatuh kepada kesesatan karena mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang samar difahami dengan apa? Akalnya tidak mau mengembalikan kepada hadis-hadis yang jelas, ayat-ayat yang jelas yang terang. Dan itulah penyakit yang ada pada Sobir bin Aisul ketika itu di zaman siapa? Umar bin Khattab namun kemudian sembuh walhamdulillah rabbil alamin meskipun harus dicambuk meskipun harus dipukul harus diasingkan ya tapi sembuh walhamdulillah dan di masa berikutnya di masa khawarij muncul yang ternyata penyakitnya juga sama modelnya dengan siapa dia dulu sembuh maka dia mengatakan sungguh aku telah mendapatkan manfaat dari nasihat seorang laki-laki yang saleh, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Ya. Wabillahi taufik. Bisa difahami soal ikhwan? Ya. ya. misalnya Baik, um, masuk pada faedah berikutnya saja ikhwan. Yang ketiga. Ya. Di antara faedah yang lain yang kembalinya kepada siapa? Ya. Orang yang ditahdir dengan adanya tahzir itu ya menghalangi orang yang ditahzir dari menyebarkan kejelekan dan kebidahannya ya. karena dari tahzir dan manusia semuanya tahu mendengar dia tidak leluasa tidak bisa menyebarkan apa kebidahannya manfaat atau tidak Hah? kebaikan atau bukan kebaikan iya dan ini juga terjadi pada sobir, terjadi pada sobir. Ya. Al Imam Al Lalikai rahimahullah di dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah mengatakan menyebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Zur'ah dari bapaknya Zur'ah Zur'ah mengatakan laqad ra'aitu Sabir bin Isl bil Basrah كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلقة فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى أزمة أمير المؤمنين أزمة أمير المؤمنين ya yeah. kata Zur'ah sungguh saya melihat dengan mata kepala saya ya sobir di Basroh kondisi sobir ini seperti onta yang terkena penyakit kusta ya. kondisinya mirip seperti onta yang terkena penyakit apa? kusta tidak ada orang mau dekat dengan onta yang terkena penyakit apa? kusta ya. baik kucing saja kalau korengan mendekatin jenengan eh, apa yang antum lakukan minggir-minggir ya kan. Apalagi onta besar ya kan. Ya. Korengnya sebadan itu ya kan. Terkena penyakit jarob, kusta. Ya. Dan kondisi sobir seperti itu di Basrah. Ketika sobir duduk di sebuah majelis dan orang-orang tahu siapa ini sobir, langsung semuanya kamu wataroku bangkit dan meninggalkan siapa? Sobir. Mau bicara bagaimana? Ya, mau menyebarkan subhat bagaimana? Mau menyebarkan kebedahan bagaimana? Tidak bisa, tidak sempat. Baru duduk saja orang sudah apa? Pergi. Mungkin sempat dia duduk di majelis orang-orang yang tidak kenal dia. Kalau dia duduk idza jalasa ila qaumin la ya'rifunahu, jika dia duduk bisa duduk di suatu kaum yang tidak mengenal dia otomatis bisa duduk di situ. Namun halakoh yang lain kelompok yang lain yang kenal siapa sobik langsung berteriak dengan suara keras hati-hati orang inilah orang yang diperingatkan oleh siapa Umar bin Khattab langsung bangkit semuanya bubar ya. itu hari-hari yang dirasakan oleh siapa sobil sehingga dia mendapatkan faedah mungkin kelihatannya menyedihkan ya kan kondisi orang ini namun sesungguhnya faedah bagi dia yaitu dia tidak bisa menyebarkan apa? kebidahan. Loh kok demikian? Kebaikan bagi dia. Kita lihat faedah yang keempat sekarang itu. Ya. Memperjelas faedah yang ketiga. Dengan ditahdirnya seseorang, faedah bagi orang yang ditahdir adalah mempersedikit orang yang mengikuti kebidahannya. Mempersedikit orang yang mengikuti kebatilannya. Ya. ya. Dan ini kebaikan. Sebab kalau ada orang melakukan kebatilan, membuat kebitahan, diajarkan kepada orang, kemudian diikuti oleh kaum yang mengetahui dan mengikuti kebitahan darinya, maka dosanya itu akan terus mengalir kepadanya, ya atau tidak? Iya. Gara-gara ngajari kesesatan, ngajari kebitahan, akhirnya dia dosanya bertambah terus bertambah terus bid'ahnya dosanya sebagaimana orang mengajarkan kebaikan juga kebaikan terus apa mengalir iya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai' wa man sanna sunnatan sayi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan qusamin auzarihim syai' Barang siapa yang memberikan contoh toladan yang baik, mengajarkan perkara yang baik, sunnah dalam Islam, ya, maka dia akan mendapatkan pahala dia dan pahala orang-orang yang mengikuti dia sampai hari kiamat tidak ada yang berkurang dari pahala orang yang mengikutinya. Terus mengalir kepadanya. Namun sebaliknya, Barang siapa yang mengajarkan kejelekan Man sanna sunnatan sayyi'ah Barang siapa yang mengajarkan sunnah sayyi'ah Kejelekan, kebidahan, pemikiran-pemikiran yang batil Maka dia mendapatkan dosanya Dan dosa orang-orang yang mengikutinya Tanpa mengurangi dosa-dosa mereka Ila yaumil qiyamah sampai hari apa? Kiamat ya. Sehingga dengan tahdir ini ya, Orang yang ditahdir mendapatkan faedah yang luar biasa ya Wabillahi taufik. Nah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Dari sini juga ya, kita bisa menjawab sebuah subhat. Orang-orang yang mengatakan kalian ini kok tetap saja melakukan ribah kepada orang-orang yang sudah mati. Ya. Orang sudah mati kok masih dibicarakan kejelekannya. Orang yang sudah mati kok masih disebutkan kejelekannya, masih disebarkan di tengah-tengah umat. Ya. Padahal sudah meninggal. Ketahuilah yang seperti ini juga kebaikan bagi orang tersebut walaupun sudah apa? meninggal. Ya. Sebagai contoh ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jama'atut Tablik yang mendirikan adalah Muhammad Ilyas Al-Hindi. Sudah mati sekarang. Tapi jamaahnya ini terus berkembang, pengikutnya banyak. Jama'atut Tablik. Ya. Di Pakistan, Bangladesh, India sampai terkenal IPB ya. India, Pakistan, Bangladesh ya. Nek wis munggah kaji, nek urung tekan IPB, India, Pakistan, Bangladesh ora sip. Ndak bagus. Ya, lebih baik mendahulukan IPB daripada apa? Haji. Jama'atut Tabligh dibangun di atas turuk Sufia. Dibangun di atas Toriko Sufia syirkiyah, syirik. Syahrawardiyah, Jistiyah dan seterusnya dan mereka memiliki bayat-bayat yang mubtada bayat-bayat yang mubtada yang bid'ah dan mereka melakukan sekian banyak kesirikan-kesirikan dan kita tidak akan banyak menyebutkan kesalahan di sini karena maksudnya adalah apa ingin menjelaskan walaupun orang ini sudah apa mati tapi para ulama terus memberikan peringatan Syekh Al Albani rahimahullahu taala Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah Syekh Saleh bin Fauzan Ali Fauzan Taib. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullah alaih yang sudah pada meninggal ini. Ya dulu selalu memberikan peringatan tentang kejelekan jamaah atau tabligh. Ya. Taib. Juga ulama yang masih hidup Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali dan seterusnya dari para ulama yang masih hidup. Terus memberikan peringatan dari um, umat ini dari apa? Jamaah tabligh, kejelekan-kejelekannya. Agar manusia tidak mengikuti jamaah ini, kelompok ini. Ya. Betapa banyak orang-orang yang sengsara, yang sengsara bukan hanya orang yang masuk ke situ, sampai istri-istri jamaah tabligh juga, Pak, sengsara, ditinggali pergi ke IPB itu, ya kan? Dari tinggali uang, dari tinggali apa-apa. Dalilnya apa? Tawakal. Tawakal. Dan banyak bukti kita mengenal ya orang-orang yang ikut jamaah tabligh istrinya dan anaknya apa? terlantar. Dalilnya tawakal itu tadi. Ya. Kemudian mereka tidak apa namanya tidak canggung untuk menyebutkan hadis-hadis palsu, cerita-cerita dusta khurafat. Mereka mengatakan saya tinggalkan anak saya di rumah, ya saya tawakal kepada Allah. Alhamdulillah suatu saat anak saya kelaparan, istri saya bingung tidak punya beras, tidak punya apa. Akhirnya dia masak batu, tapi subhanallah Allahu akbar batu itu menjadi apa? Ya, menjadi daging. Ya. Ya. Cerita-cerita mereka, khurafat. Ya, kadib. Dusta. Ya. Dan kalau kita peringatkan umat dari jamaah tablik, kemudian manusia selamat dan tidak masuk ke dalamnya, yang mengambil faedah siapa di antaranya? Muhammad Ilyas pendiri ini walaupun sudah mati. Karena tidak diikuti kesesatannya. Ya. Atau kita diam saja, biarkan ribuan manusia melakukan kesyirikan. Ya, biarkan manusia melakukan kebitaan-kebitaan yang diajarkan oleh Muhammad Ilyas ah mana yang bermanfaat mana yang rahmah ya. berbicara ya membicarakan kejelekan orang ini ya ini yang terkait dengan itu ya agar manusia berhati-hati ya demikian juga jangan heran ketika Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali dan yang lainnya Syekh Abdul Aziz bin Baz dan seterusnya yang mempercayakan kepada Syekh Robi untuk berbicara tentang Sayyid Kutub. Ya. Sayyid Kutub sudah mati, Ya, sudah beberapa puluh tahun yang lalu mati orang ini, digantung. Ya. Saya kutub. Sudah mati, tapi terus dibicarakan orang ini. Kenapa harus dibicarakan? Karena orang ini memiliki pemikiran-pemikiran yang batil. Ya. Takfirul muslimin, mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Memiliki, memiliki pemikiran wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Ya. Manunggaling kawula Gusti mencela Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, dan sekian banyak kejelekan-kejelekan yang ini tertulis dalam buku-buku dia. Yang buku-buku ini sayangnya diterbitkan terus ribuan eksemplar ya <clears throat> disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Seperti kitab Fi Dhilalil Quran, tafsir Fi Dhilalil Quran enak dibaca karena dia memang ahli sastra, bukan ahli agama. Ahli sastra sehingga bahasanya enak, sastranya bagus sepertinya. Tapi di situ banyak penyakit, di situ banyak bid'ah yang membahayakan. Dan terorisme yang menyebar saat ini diantaranya sebabnya karena banyak membaca buku-buku dia. Ya. Maka wajar kalau para ulama berbicara tentang kejelekan orang ini. Ya, kejelekan buku-bukunya, jangan baca buku-buku dia dan seterusnya. Walaupun orang ini sudah mati, karena manfaatnya juga kembali kepada siapa? Hadar rajul, Sayyid Kutub. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan yang lainnya saya sebutkan di antara yang lain juga tokoh pergerakan Abu A'la Al-Maududi. Ya, Abul A'la Al-Maududi. Ini juga banyak kesesatannya termasuk di antara kesesatan dia adalah mengingkari adanya dajjal. Ya. Mengingkari adanya apa? Dajjal. Ya. Ya. Tidak percaya dengan dajjal. Ya. Katanya dajjal itu korib dekat. Sampai sekarang seribu tahun lebih tidak keluar. Nah. Ini ucapan siapa? Abu Lalal Maududi. Maknanya demikian. Ya, saya tidak baca aslinya ucapan dia. Ya, mengatakan demikian. Ya. Katanya dekat, Ya. Sampai suatu saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah ketika itu memberikan peringatan tentang Dajjal kepada para sahabat. Betul-betul diperingatkan tentang sifat-sifatnya dan seterusnya seterusnya sampai Umar bin Khattab atau sahabat yang lain menyangka Dajjal itu sudah keluar, ya, sudah ada di luar itu. Ya, disangka sudah apa? keluar. Karena memang saking semangatnya Rasul menjelaskan tentang apa? Dajjal. Ya. Yani dekat sekali Dajjal itu. Rasulullah SAW pernah mengatakan, tidaklah setiap nabi diutus kecuali memberikan peringatan kepada umatnya tentang Dajjal. Wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam. Saya adalah nabi yang terakhir dan kalian adalah umat yang terakhir. Maka Dajjal kata Rasul, fahuwa kharijun fikum la mahalata. Dia mesti akan keluar di tengah-tengah kalian pasti. Yeah. Jadi Abu A'la al-Maududi mengatakan, "Nih, coba lihat, Rasul mengatakan Dajjal itu sudah dekat." Sampai para sahabat juga memahami dikira sudah apa? keluar. Tapi nyatanya seribu tahun lebih tidak keluar. Ya. Naudzubillah min dalik. Kalau yang membaca orang-orang yang tidak mengerti agama, tidak memiliki dasar, oh, ya ya ya Betul, Betul. Salah ini hadisnya ini. Salah Imam Bukhari ini, Nam. Iya. Salah ini para ulama ini, gimana ini? Nah, terus. Ya. Ikut kesesatan Abu La'ala al-Maududi dalam hal ini dan dalam hal yang lain. Ya. itu. Namun ketika kita peringatkan kepada umat tentang orang ini, kejelekannya, kesesatan-kesesatan yang ada pada bukunya, faedahnya juga kembali kepada Abu A'la al-Maududi. Ya. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yeah dan ketika kita mentahdir karena ini ibadah sebagaimana kita sebutkan tadi harus diiringi dengan niat ikhlas karena Allah karena ini ibadah ikhwan ya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan memiliki niatan untuk memberikan hidayah kepada makhluk penjelasan kepada makhluk dan juga karena rahmat kepada mereka ya rahmat juga kepada orang yang dia apa ditahdir itu niatan-niatan yang baik Ya. Jangan mentahdir itu karena meluapkan kebencian kepada orang tadi yang memang tadinya sudah apa? benci sebelum dia menyimpang memang sudah benci. Kebetulan bisnisnya sama dan dia lebih apa? sukses, ya kan. Ya. Kemudian ketika dia menyimpang, wah sudah sekalian tahdir keluar, ya kan? Ya. Yang muncul adalah apa? Pemuasan nafsu untuk apa namanya? menjatuhkan orang ini sejatuh-jatuhnya. Tidak demikian ikhwan. Ya. Harus dilakukan dengan apa? niatan yang baik ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini subhat dari Abu Ala Al-Mududi, ya, nanti dari subhat saya juga akan sebutkan di antara bantahannya. Ya. Ya. Hari kiamat dengan dajjal lebih dekat mana? Haji Ibu Ikhwan. Ha. Dajjal dulu atau kiamat dulu? Iya, dajjal dulu ya kan. Itu pun Rasul mengatakan tentang kiamat dekat. Allah menyebutkan juga dekat, ya kan? Dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Sungguh telah dekat hari kiamat itu. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, sungguh telah dekat hari kiamat itu. Ya kan, ikhwan? Ya. Bahkan Rasul juga mengatakan, "Buistu ana was-sa'ah kahatain." Saya diutus beriringan dengan hari kiamat seperti ini, seperti jari telunjuk dengan jari apa? tengah yakni nempel sudah atau perbedaannya sangat sedikit yang satu lebih panjang sedikit dari apa ya ini dekat sekali ya. apa kemudian kita akan mengatakan seperti Abu al al-Maududi oh mana kata Rasul katanya dekat sudah 1400 tahun lebih belum kiamat-kiamat nah ya apa akan dikatakan seperti itu juga ya Allah yang mengatakan Rasul yang mengatakan ya telah dekat Wabillahi taufiq. Oleh karena itu ikhwan, terbantah juga subhat orang yang mengatakan sekali lagi, ini orang sudah mati kok masih dia, apa? dibicarakan. Kalian ini jamaah tahdir, senangnya nahdir, nahdir, nah. Ya. Oh, Ya kalau memang berhak ditahdir dan dilakukan sesuai dengan apa namanya? aturan syar'i, manfaatnya juga kembali kepada orang yang dia, Pak, ditahdir. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Sudah ah, ya. Taib. Ini faedah yang kembali kepada orang yang ditahdir. Dan masih tersisa faedah-faedah yang lain yang kembalinya kepada masyarakat secara umum dan kembalinya kepada apa namanya orang yang mentahdir. Mungkin suatu saat kita lanjutkan pembahasan ini. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.